Bolehkah menggabungkan beberapa mazhab? Misalnya wuduknya syafi'i, tapi sholatnya mazhab yang lain. Sah. Wuduknya syafi'i. Wuduk syafi'i airnya sedikit. Ambil air. Pas sholatnya hambali. Sholat subuh ini tadi hambali. Karena hambali tak pakai kunut subuh. Tapi bismillahnya tadi syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i bismillahnya jahar. Kalau Hambali bismillahnya sir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah itu. Jadi e, mencampur mazhab. Kalau mengerti mazhab dan tidak membatalkan. Maka ada tiga kelompok. Buka muqaddimah fikul islami wa adillatu syekh wahbah zuhaili. Tiga kelompok. Pertama, tidak boleh talfik sama sekali. Mencampur mazhab itu namanya talfik. Karena nanti kacau kata dia. Harus satu mazhab. Yang kedua, ini ekstrim. Tidak apa-apa kata dia. Selama ada dalil pakai aja. Saya tak setuju ini. Yang ketiga, boleh tapi bersyarat. Tidak dalam satu masalah. Tidak saling membatalkan. Kalau ada orang baca bismillah jahar. Habis itu tidak pakai kunun Apakah sholatnya batal? Ya tidak batal. Yang tak boleh itu saling membatalkan. Cara wuduknya syafi'i. Pas membatalkannya pindah ke maliki. Itu masalah. Dalam mazhab maliki bersentuhan tidak mahram. Tidak bersyahwat. Tidak apa-apa. Tidak bersyahwat sentuhannya tak apa-apa. Tapi cara wuduknya mesti maliki. Cara wuduknya Syafi'i, dia ambil air sedikit saja. Habis itu dia pergi undangan. Sampai di tempat undangan dia ucapkan selamat, selamat menempuh hidup baru ya. Ujung tangannya kena mempelai tangan perempuan. Itu secara Syafi'i sudah batal. Tapi begitu dia sentuh selesai dia sholat di masjid. Loh, kamu kenapa sholat? Wudhumu sudah batal. Tidak batal menurut Maliki. Saya tidak bersahwat melihat pengantin tadi. Itu tak bisa karena cara wuduknya tadi Syafi'i. Kenapa dia pindah ke Maliki? Pusing saya Pak Ustadz. Kalau pusing jangan campur masalah.